Sehingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan untuk terus berubudiyah, untuk terus beramal demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan menggapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada kita memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran serta memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dan istiqomah di atas kebenaran tersebut. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusul Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah salah seorang ulama ahli sunnah yang tidak asing lagi di tengah kaum muslimin masih berkaitan dengan penjelasan beliau tentang dalil-dalil yang menjelaskan ru'yatillah al qiyamah yaitu orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak secara khusus ya di dalam surga dan kenikmatan tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah kenikmatan yang paling utama dan paling besar yang Allah berikan pada hambanya di dalam surga. Beliau menjelaskan dalil baik dari Al-Quran dan juga dari Sunnah serta juga ya, logika yang sehat membantah subuhat-subuhat dan argumentasi sekte Mu'tazilah yang mengingkari kenikmatan tersebut. Atau setiap sekte yang mengikuti pola pikir dan juga metodologi orang-orang Mu'tazilah di dalam perkara ma'rifatullah yaitu mengenal Allah, sifat-sifat dan juga nama-namanya. Beliau melanjutkan faqala rahimahullah dalilun akhar, dalil yang lain yang menunjukkan atau yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat kelak. Qal wa mimma yadullu ala ru'yati Allah azza wa jalla bil absar annahu laysa mawjudun illa wa jaizun an yurinahu Allah azza wa jalla. Wa inma la yajuzu an yura ولما كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل Ini logika yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hasan Ash'ari membantah logika orang-orang Mu'tazilah. Kata beliau, di antara hal yang menjelaskan, menunjukkan ya melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata bahwa tidak satupun yang mewujud yang ada di permukaan bumi ya yang ada yang diciptakan oleh Allah kecuali boleh ya Allah memperlihatkan hal itu kepada kita ya. sesuai dengan kehendak Allah dan sesungguhnya yang tidak boleh di atau tidak bisa dilihat adalah sesuatu yang tidak ada ya kan tapi sesuatu yang telah ada diciptakan Allah ya bisa dilihat dan bisa Allah memperlihatkan kepada kita kalau Allah menghendaki hal itu ya adapun sesuatu yang tidak ada ya bagaimana bisa dilihat ya. maka kata beliau jika Allah Subhanahu wa taala mewujud ya Allah kita yakini ada ya kalau makhluk ada tentu yang menciptakan pasti ada ya mustahil ada makhluk tapi tidak yang menciptakan ya seperti itu maka gairu mustahil jika demikian maka tidak mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala ya akan memperlihatkan dirinya kepada kita itu bukan hal mustahil hal yang mungkin dan hal yang boleh akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya kepada kita di dunia. Bukan berarti suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa inna ma arada man nafa ru'yatallah azza wa jalla bil absar at-ta'til." Ya, sungguhnya orang-orang yang mengingkari ru'yat Allah, yang melihat Allah Azza wa Jalla dengan uh, absar yaitu dengan mata di akhirat kelak, tujuan mereka tiada lain adalah at-ta'til yaitu ingin menafikan keberadaan Allah itu sendiri. Karena suatu yang tidak bisa dilihat itu yang ma'dum yang tidak ada. Ya. Suatu yang tidak ada, itu tidak bisa dilihat. Maka kata Imam Abdul Hasan al ashari mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti akidah dan ideologi Mu'tazilah itu pada hakikatnya mereka itu ingin menafikan keberadaan Allah itu sendiri. Ya. Sebagaimana juga hal ini ya tujuan dan hakikat dari akidah dan keyakinan mereka bahwa orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari seluruh sifat Allah. Allah itu tidak memiliki sifat kata mereka ya kita mengetahui bahwa tidak satupun yang ada di permukaan bumi ini kecuali ada sifatnya. Nah, kalau makhluk ada sifatnya, mustahil Allah tidak punya sifat. Begitu. Ya. Falamma lam yumkinhum an yudhiru ta'til surahan adharu ma ya'ulu bihim ila ta'til. Maka tatkala mereka orang-orang Mu'tazilah tidak bisa menampilkan atau memperlihatkan yang terang-terangan at ya pengingkaran terhadap Allah maka mereka memperlihatkan ma ya'ulu bihi taatil ta'til perkataan pernyataan yang membawa kepada ta'til wal juhud dan mengingkari ya, beliau menjelaskan mereka tidak mau berterang eh, terus terang mengatakan Allah itu tidak ada tapi dari ideologi mereka dari perkataan mereka ya itu konsekuensinya adalah ya membawa kepada kesimpulan yang negatif tersebut. Membawa kepada suatu kesimpulan yaitu mengingkari keberadaan Allah. Ta'ala Allah an dzalika uluan kabira. Maha suci Allah dari hal yang demikian itu. Ya. Ini dalil secara logika. Jadi para pemirsa dan juga para pendengar kalau kita berlogika dengan logika yang benar dan itu berlandaskan pemahaman dari ayat dan juga Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah. Yang bermasalah logika yang keliru dan nyeleneh, aneh dan nyeleneh, yang hanya semata-mata berlandaskan akal. Ya. Jadi pada dalam pada dasarnya Al-Quran itu juga mengandung dalil-dalil akliyah. Ya, yang bisa dipahami dengan akal. Begitu juga ahli sunnah di dalam membantah dan mengkritisi orang-orang yang mengkustul, mengkultuskan akal mereka seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka yang membantah dengan logika yang benar, ya, dalil dengan logika yang benar dan juga e, beranalogi yang benar. Ya. seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan dalilul akhar yang tadi beliau menjelaskan bahwa Allah itu ya bisa dilihat dan mungkin dilihat. bukan hal yang mustahil. Ya. قال ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء di antara hal yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan mata bahwa Allah itu yaral asya melihat segala sesuatu. Wa idza kana lil jika sesuatu itu ada yang melihat yaitu Allah fala yara asya' man la yara nafsah maka tidak akan mungkin seorang bisa melihat sesuatu kalau dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ya, dia tidak tahu dirinya, bagaimana tahu yang lain? Dia tidak melihat dirinya ada, bagaimana bisa melihat yang lain? Lalu dengan apa dia melihat? Ya, ini logika yang ya bisa dipahami. Suatu yang dia tidak bisa melihat yang pada ada dirinya. Mungkinkah dia bisa melihat yang lain? Ya. Wa idza kana li nafsihi jika ya dirinya ada yang melihat, fajaizun an yurina nafsah. Maka diperbolehkan atau mungkin dia bisa ya memperlihatkan dirinya kepada kita. Wadhalika anna man lam ya'lam nafsah la ya'lam syai'an. Yang demikian itu seorang yang tidak mengetahui dirinya sendiri bagaimana mengetahui yang sesuatu yang lain. Falamma kana Allah azza wa jalla aliman bil asya kana aliman bi nafsi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu atau sesuatu, maka juga Allah mengetahui dirinya. Masya Allah mengetahui sesuatu tidak mengetahui dirinya. Allah melihat sesuatu, ya, kemudian Allah tidak melihat dirinya atau tidak bisa memperlihatkan dirinya, ya. Walidalika man la yara nafsahu la yara Oleh karena itu, barang siapa yang tidak melihat dirinya, maka dia tidak bisa melihat yang lain. Dengan apa dia melihat? Dia dirinya tidak ada, nggak bisa dilihat. Bagaimana dia bisa melihat? Nah, فلما كان الله عز وجل رأيا للأشياء كان رأيا لنفسه ya maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu maka Allah melihat dirinya dan tahu tentang dirinya ya Allah lebih tahu antum a'lamu amillah ya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya ya. jika Allah melihat dirinya sendiri fajaizun an yurina nafsah maka boleh dimungkinkan ya itu suatu yang mungkin dan tidak mustahil ya Allah memperlihatkan dirinya kama annahu lamma kana alima bi nafsi jazan an yuallimana an yuallimanaha sebagaimana Allah mengetahui tentang dirinya ya maka boleh hal yang mungkin Allah me mengajarkan sesuatu itu kepada kita. Waqad qala Allah azza wa jalla innani ma'akum asma'u wa ara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman innani ma'akum asma'u wa ara. Itu tatkala Allah memerintahkan ya Nabi Musa dan Harun untuk pergi menghadap Firaun, mengajak dia kepada kebaikan. Lalu Musa dan Harun takut ya. Takut ya dibunuh oleh Firaun maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba la takhafa." Pergilah, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u Saya kata Allah bersama kalian melihat atau mendengar, uh, eh, nah, melihat dan uh, mendengar dan melihat. Ya. Ma'iyah di sini kebersamaan di sini ya kebersamaannya ini asma wa Jadi Allah melihat dan mendengar itulah kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan zat Allah yang bersama makhluk tidak ya mustahil ya. Allah menyatu dengan atau kebersamaan Allah yaitu seperti kebersamaan manusia dengan yang lain ya berdekatan begitu fisiknya atau mungkin zatnya tidak tapi di sini jelaskan kebersamaan tersebut adalah asma wa Allah. Maka Allah mendengar perkataan Nabi Harun, perkataan Nabi Musa dan melihat kondisi mereka berdua. Ya, maka Allah perintahkan, la takhafa, jangan kalian khawatir dan takut. Fa akhbar annahu sami'a kalamahuma wa ra'ahuma. Maka Allah mengabarkan di sini Allah mendengar perkataan keduanya yaitu Nabi Musa dan Harun dan juga melihat keberadaan mereka berdua. Baik. Wa man za'ama anna Allah azza wa jalla la yajuzu an yura bil absar yulzimuhu an la yajuza an yakuna Allah azza wa jalla ra'iyan wala aliman wala qadira lianna al-alim al-qadir ar-ra'i jaizun an yura ya ini logika yang selanjutnya kata beliau barang siapa yang menduga yang mengira bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata maka perkataan itu mengharuskan ya melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ya melihat atau dan berkuasa qadiran. Ya. Karena al-alim al-qadir ya, maha berilmu dan maha kuasa dan ar-ra'i dan yang bisa melihat jaizun an yura, boleh dilihat. Jadi kesimpulannya adalah jika Allah Subhanahu wa taala melihat ya sesuatu atau melihat seluruh makhluknya Bukan hal yang mustahil Allah bisa memperlihatkan dirinya. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka tidak mustahil Allah mengajarkan ilmu tersebut ya, kepada hambanya. Ya, ini logikanya bisa kita pahami. Jadi Imam Abdul Hasan Ash'ari setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, beliau ingin membantah pernyataan orang-orang Mu'tazilah bahwa logika kalian itu keliru, wahai orang Mu'tazilah. Logika, logika kalian itu nyeleneh gitu tidak sesuai dengan akal dan nalar yang sehat. Nah, hanya akal-akalan tapi akal yang tidak ternodai dengan teori-teori yang oh, menyimpang, tidak sesuai dengan ya cara metodologi berpikiran atau eh, berdalil yang logis begitu. Taib <clears throat> selanjutnya masalah ya, permasalahan yang selanjutnya. Fa'in qala qail jika ada yang bertanya, ya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam tarau rabbakum tarawna rabbakum yakni ta'lamuna rabbakum ittiraran jadi ini pentakwilan dari orang-orang ahlul kalam ya jika ada yang bertanya bahwa atau yang berkata bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawna rabbakum yaitu hadis tentang ru'ya innakum satarawna rabbakum ya sebagaimana hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya innakum satarawna rabbakum ya kalian pasti akan melihat ya akan melihat Rabb kalian kata orang Mu'tazilah atau yang mentawil hadis ini maksudnya bukan dengan mata kata dia bukan dengan pandangan mata akan tapi artinya ta'lamuna kalian mengetahui Rabb kalian ittiraran ya secara pasti itu maksudnya jadi mereka ingin E, menafikan mengingkari ya, melihat Allah lalu mereka takwil inilah pentakwilan yang sesat yang nyeleneh dan metodologi seperti ini perlu diketahui para pemirsa itu banyak digunakan oleh orang-orang ya liberal bahkan ini metode mereka orang sekuler dan juga para akademisi yang terkontaminasi dengan pemikiran sekuler dan liberal itu ya liberalisme pemikiran tadi itu cara mereka seperti itu jadi ayat mereka ambil nggak sesuai dengan akidah mereka nanti mereka ya berusaha menyelewengkan maknanya dengan takwil menurut mereka, penafsiran ya. Jadi kontekstual mereka orang yang seperti itu. Jadi kalau mereka mampu menolak dalilnya mereka tolak. Ya, mentah-mentah ditolak. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi Al-Qur'an tidak akan mungkin bisa ditolak. Ya, Kalaupun hadis tidak mereka, bisa mereka tolak, mereka selewengkan maknanya. Dan ini yang pola pikir yang sepertinya merusak ya, pemikiran para mahasiswa, para akademisi, atau cara berpikir yang nyeleneh seperti ini. Jadi masing-masing berusaha ya menurut mereka ya kontekstual enggak. Padahal ya antara tekstual dan kontekstual itu harus digabungkan. Nah, seperti itu. Maka mereka ya tarawna baku maksudnya taruh di sini bukan dengan mata tapi mengetahui kita mereka. Ya, kalian mengetahui Rob kalian itiran pasti suatu yang pasti pasti kalian mengetahui. Maka jawabannya kalau ada pentakwilan seperti itu jawabannya ini dijawab oleh Imam Abdul Hasan Ashari. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Imam Abdul Hasan Ashari orang yang ahli ya dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena sebelum dia bertaubat dan kembali kepada pangkuan sunnah, ya manhajus salaf, beliau adalah orang yang bertahun-tahun hidup di dunia ya, logika dan juga metodologi mu'tazilah itu. Main akal-akalan. Nah, maka beliau memahami ya, bagaimana seluk beluk pemikiran orang mu'tazilah itu dan beliau ingin membantah dengan hujah yang ya logika yang benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Maka jawabannya kata beliau, kila lahu dijawab, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi hadha ala sabil al-bishar." Nabi mengatakan hadis tersebut, "Innakum satarawna rabbakum ya yaumul qiyamah." كما ترون dalam sebagian hadis akan innakum tarawna rabbakum ayanan kalian pasti akan melihat Rabbian dengan ya langsung dengan mata kalian sebagaimana kita melihat di dunia ya bulan di malam hari purnama melihat dengan mata kita langsung melihat matahari di siang hari begitu nggak ada yang berdasar-dasarkan nggak ada yang kesulitan melihat selama matanya masih sehat bisa melihat nah dan itu disampaikan Nabi dalam konteks apa konteks bisyarah yaitu kabar gembira kenikmatan ya Rasul ini memberikan kabar gembira kepada sahabatnya wahai sahabatku ya kalian pasti akan milik roh kalian dan para sahabat tidak ada yang komplain mereka meyakini ini nikmat dan ini mereka cari. Kita berletih-letih bercapek-capek ya di dunia beramal, loh. Ya di dunia di akhirat kita ingin nikmat. Dan iman yang paling besar melihat wajah Allah Subhanahu wa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu disampaikan Nabi dalam konteks yaitu bisyarah, menyampaikan kabar gembira. Faqala kaifa bikum idza ra'aytumullah azza wa jalla ya bagaimana kerangan dan kondisi kalian ya apabila kalian melihat Allah Azza wa Jalla ya sebagaimana hadis telah kita jelaskan sebelumnya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati nah wala yajuz an yubashirahum bi amrin yashrakuhum fihi al-kuffar maka tidak boleh secara logika ya apalagi ya dalil beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan sesuatu yang dalam hal itu orang-orang kafir juga ikut serta mendapatkan atau sama dalam hal bicara tersebut. Apa maksudnya? Orang kafir, mukmin dan kafir yang mengetahui Rob mereka. Mereka yakin yang menciptakan mereka Allah. Ini sebatas ma'rifah rububiyah Allah. Mereka tahu kok orang musyrikin, orang kafir tahu yang menciptakan mereka siapa? Yang mengingkai itu hanya orang-orang yang ateis dan orang-orang yang sudah rusak fitrah mereka. Ya. Orang musyrikin dahulu yang musyrik yang diperangi Nabi itu ya tatkala ditanya siapa yang menciptakan ini Allah. Siapa yang menciptakan lagi dan Allah? Mereka tahu. Ya. Nah, kalau Rasulullah memberikan kabar gembira para sahabat innakum satarawna rabbakum tara di sini bukan maksudnya melihat akan mengetahui Rabb kalian ya sama dong orang kafir juga mengetahui orang mereka Allah dan mukmin sama mengetahui juga apa bedanya apa keistimewaannya sementara bisyarah kabar gembira insyaallah bisa dipahami para pemirsa ya nah jika demikian ya jadi sama kalau maknanya ta'lam bukan melihat ya mengetahui. Ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tarawna rabbakum. Ya, sedangkan Nabi SAW itu mengatakan bersabda, ya, tarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Baik. Walaysa ya'ni ru'yatan duna ru'ya bal dhalika 'am fi ru'yatil 'aini wa ru'yatil qalbi. Dan yang demikian itu bukan ya hanya ru'ya, pandangan yang tertentu tanpa yang lain. Tapi inilah pandangan yang am yang mencakup. Ya. Ru'yatul ain wa ru'yatul qalb. Ya. Melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Kalau melihat dengan mata ya langsung melihat dengan mata. Kalau melihat dengan hati tidak diragukan orang beriman yang melihat. Artinya apa? Hati mereka mengetahui, meyakini. Ya. Kebesaran dan keangkuhan ada pada hati mereka. Ini makna ru'yatul qalb di sini. Dan pembahasan kita bukan berkaitan dengan ru'yatul qalb. Ru'yatul ain dengan mata. Akan tapi kalimat ru'ya yang mencakup melihat dengan mata dan mencakup melihat dengan mata hati. Ya. Makanya ada sebagian pandanglah suatu dengan mata hatimu kan begitu. Nah, karena juga yang buta itu bukan sekedar pandangan mata biasa tapi pandangan mata hati yang buta artinya pandangan dan melihat itu mencakup pandangan mata kepala kita dan pandangan mata hati kita kita katakan kepada orang muda kenapa kalian hanya menghususkan ya makna tara di sini hanya dengan pandangan ilmu pandangan mata hati yaitu ilmu mengetahui ya, sementara dalilnya umum nah Baik. Kita lanjutkan. Dalilun akhar kata beliau, dalil selanjutnya. Innal muslimina ittafaqu ala anna al-jannata fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun jiwa tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan yang disediakan oleh disembunyikan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya tidak pernah dilihat tidak pernah terbesit dalam benak pikiran seseorang dan dalam hati seseorang kenikmatan tersebut maka jiwa tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin dalam surat sajdah Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap amalan mereka. Nah, di dalam surga bagi orang-orang yang beriman Allah ya persiapkan kenikmatan kenikmatan yang kekal abadi yang tidak pernah dilihat oleh mata seseorang di dunia ini yang tidak pernah didengar oleh telinga seseorang dan tidak pernah terbesit dalam hati. Ya. Kalaupun kita mengetahui, mengenal namanya sama, ada madu, ada susu, ya begitu dan juga khamar dan makanan-makanan dan minuman ya seperti itu ya. Kita mengetahui namanya tapi hakikatnya tidak sama ya wa utubihi mutasyabih hanya nama yang sama tapi hakikatnya tidak sama ya tidaklah madu surga seperti madu di dunia tidaklah ya sungai yang ada yang mengalir ya, di bawah surga tersebut seperti sungai yang ada di dunia tidaklah buah-buahan yang Allah sediakan ya seperti buah yang ada di dunia hanya sama namanya karena demi kalau tidak demikian kita tidak bisa memahami ya tapi hakikat tidak sama nah kata beliau di surga kenikmatan mala ainun ra'at tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak terbesit dalam hati seorang pun minal aisyis salimi wan na'imil muqim ya kehidupan yang baik kenikmatan yang abadi walaysa na'imun fil jannati afdal min ru'yatillahi bil absar ya tidak ada kenikmatan di dalam surga yang lebih afdal lebih utama lebih agung lebih besar daripada melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata ya yeah. Dalam hadis yang kita jelaskan sebelumnya, ya dipanggil penghuni surga. Ya, sungguhnya Allah ingin memberikan balasan kepada kalian. Ya, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah telah menyelamatkan atau menambah berat timbangan amal kebajikan kami? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami artinya menjadi ceria dan bersih Bukankah Allah telah memasukkan ke dalam surga? Lalu nikmat apa lagi yang akan diberikan kepada kami yang akan ditunaikan oleh Allah? Maka Allah membuka tabir dan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman. Maka melihat Allah, maka tidak ada nikmat yang lebih lezat, kenikmatan yang lebih agung daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis telah kita jelaskan sebelumnya. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling utama. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim ya Allah. Aku memohon pada Engkau ya Allah untuk bisa melihat wajahmu yang mulia. Wa aktsaru man abada Allah azza wa jalla Naam. Wa aktsar man abada Allah azza wa jalla abadahu lin nazar ila wajhil karim sahih. Arana Allahu iyyahu wa fadlihi. dan kebanyakan ya hamba yang beribadah kepada Allah melakukan ibadah maka tujuan kita untuk apa lin nazar ila wajhil karim kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa kita bercapek-capek di dunia berletih-letih beribadah qiyamul lail puasa di siang hari pergi haji salat Saban waktu ya lima waktu wajib kita tunaikan. Berimpak, bersedekah, mungkin berjihad di jalan Allah. Sampai sampai jihad bisa dia syahid Habis hartanya, ya hilang nyawanya di jalan Allah. Dia berjalan menempuh satu tempat ya berkilo-kilo dia berjalan untuk beribadah. Dia letih sakit, dia juga berusaha untuk beribadah datang ke rumah Allah. Ya. Untuk apa? Untuk apa kita berlatih bercapek-capek itu tidak ada balasan yang nikmat yang kita bisa dapatkan. Nah, maka kata beliau, kita beribadah. Mayoritas yang beribadah kepada Allah, dia beribadah ingin mendapatkan nikmat yang mulia ini. Semoga Allah memperlihatkan ya dirinya kepada kita di akhirat kelak dia dengan karunia dan rahmatnya. Kata beliau, "Faidah lam yakun ba'da ru'yatillah afdal min ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika tidak ada setelah melihat Allah lebih utama daripada melihat Nabi. Artinya, ya, siapa yang tidak merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang tidak ingin melihat Nabi, ya, sang kekasih? Habibuna wa syafi'una indallah yang kita rindukan terus kita berselawat kepadanya memuji dan memuja Rasul berselawat ya, memujinya sesuai dengan sifat dan kedudukannya sebagai hamba dan Rasul mengikuti sunnahnya mencintai beliau kita ingin bersua dengan beliau juga maka kata Nabi isbiru hatta talqawni al-hawd sabar kalian di dunia ini sampai kalian nanti berjumpa dengan saya di telaga. Ya. Jika melihat Nabi di akhirat juga merupakan nikmat, kita tidak bisa menjelaskan sahabat yang telah mendapatkan keutamaan itu. Maka kata beliau, jika tidak ada nikmat yang lebih utama setelah menikmati atau melihat Allah Subhanahu wa taala Sementara melihat Nabi hal yang mungkin. Ya. Dan itu belum nikmat yang terbesar. Tapi nikmat yang paling utama setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu mungkin, ya. tentu melihat yang lebih utama dan afdal itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih utama. Karena ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal lidhati ladzatil jannah. Begitu juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga merupakan ya di antara atau nikmat kelezatan surga yang utama. Jika demikian, kanat ru'yatullah azza wa jalla afdal min ru'yati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian maka melihat Allah Subhanahu wa taala ya lebih utama dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana dhalik jika hal demikian ya Wa idza kana dzalika kadzalik jika hal itu demikian, lam yuhrim Allahu anbiya'ahu al-mursalin wa malaikatahu al-muqarrabin wa jama'atal mu'minin was-siddiqin an-nazar ila wajhi azza wa jalla. Ya. Jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya menjauhkan hal itu atau menutup hal itu kepada para nabi yang telah diutus, para malaikat yang ya dekat dengan Allah dan kaum jamaah kaum mukminin dan orang-orang siddiqin ya untuk melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Ya. Artinya orang beriman, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya yang setia berjalan di atas sunnahnya, ya berjalan atas sunnahnya dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah ya berjalan di atas sunnahnya mencukupkan diri dengan sunnahnya kita ingin bersua dengan Nabi ya di dalam surga ini menjanjikan dia sabar kalian sampai kalian bertemu dengan Nah, sabar kalian sampai bertemu dengan sedih telaga kelak itu dilakukan kenikmatan juga ya kenikmatan yang besar setelah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala maka jika itu dinikmati oleh yang beriman maka Allah tidak juga ya menghalang kenikmatan tersebut dari para nabi yang diutus dan cuma tentunya mereka lebih mulia dari orang beriman ya dan juga jamaah kaum mukminin dan para siddiqin nah jadi intinya bahwa kenikmatan yang paling utama dan paling agung di akhirat kelak adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita mendapatkan nikmat tersebut. وذلك أن الرؤيا لا تؤثر في المرء kata beliau. Yang demikian itu bahwa melihat itu tidaklah berpengaruh, tidak akan merubah yang dilihat. Ya, seperti seorang melihat misalnya, ya, televisi misalnya. Tidak akan merubah bentuk televisi. Melihat suatu keindahan pemandangan yang indah, tidak akan merubah bentuk pemandangan tersebut. gitu <clears throat> ya. Jadi maksud beliau, ya kita melihat Allah, ya tidak akan merubah bentuk Allah. Ini logika yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Lianna ru'yatul ra'i taqumu bihi. Karena penglihatan seseorang itu ya pada dirinya. Saya melihat sekarang misalnya. Atau para pemirsa melihat televisi. Yang melihat itu ya pada diri kita. Kita yang melihat. Bukan penglihatan kita itu ada pada yang dilihat. Ya. Bukan pada yang dilihat. Bukan objek yang dilihat. Ya. Tapi subjek yang melihat. Fa'idha kana hadha hadha hakadha jika halnya demikian, jika hal ini demikian, ya. Wa kanat ruya ghairu mu'athira fil mar'i dan penglihatan itu tidaklah mempengaruhi yang dilihat, ya. Lam tujib tashbihan wa lam qilaban Maka demikian tidaklah akan ya <clears throat> oh, terjadi tashbih, menuntut adanya tashbih, penyerupaan atau inkilab atau perubahan ya karena mereka orang-orang Mu'tazilah memahami ya Allah dilihat sama dengan makhluk berarti bisa berubah sama dengan makhluk. Nah, ini yang pemikiran yang nyeleneh dan aneh. Jadi persepsi yang negatif tadi menimbulkan hasil yang negatif. Tatkala orang-orang Mu'tazilah memahami bahwa kalau kita tetapkan sifat itu ya karena mereka yang mengatakan ya makhluk bisa dilihat Berarti kalau Allah bisa berarti sama dengan makhluk. Itu persepsi mereka yang yang tidak bisa diterima akal. Ya. Karena kita berbicara dalam ranah apa? Permasalahan umur yang gaib berkaitan dengan zat Allah. Ya. Bukan perkara makhluk. Ya, seperti itu. Dan itu pun makhluk memiliki sifat, tapi tidak sama satu sifat seorang dengan yang lain. Nah, Nah, jika hal itu tidak sama di antara makhluk, ya tentu antara Allah, antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin tentu lebih tidak sama. Ya walillahil masalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Walam mustahil jika demikian ya bahwa penglihatan kita tidaklah mempengaruhi bentuk dan rupa atau kondisi yang dilihat ya dan tidak eh, tidaklah menimbulkan ya penyerupaan atau merubah hakikat sesuatu yang dilihat itu walam yastahil Allah azza wa jalla an yuriya ibadahu muminin nafsahu fi jannati maka tidaklah mustahil Allah akan memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu di dalam surga karena penglihatan kita kalau tidak akan membuat Allah itu ya sama dengan makhluknya atau merubah hakikat Allah tidak kalau di dunia saja tidak mempengaruhi hal itu apalagi di akhirat. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nah, itu ya dalil yang disebutkan oleh beliau masih ya banyak ada dalil yang lain tentang firman Allah la tudrikul absar wa yudrikul absar. Ya ini beliau juga membantah argumentasi atau pentakwilan orang-orang Mu'tazilah ini ya pembahasan yang panjang juga waktu tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan maka kita tunda insyaallah pada pekan yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemuliaan kepada kita dan memuliakan kita di akhir kelak dalam surga untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala demikian nah Nah, baik. Syukron jazakul khair barakallahu fiik atas eh, materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami ya di layanan yang telepon di 0218236543 dan di layanan pesan singkat silahkan anda pun bisa mengirimkannya ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon di 021 8236543. Ya, halo. Ya. Mungkin sambil menunggu kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan Ustadz dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di dalam surat Al-A'raf, Allah eh, Azza wa Jal menyebut iblis sebagai orang-orang yang sesat. Dikala iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, namun iblis untuk menolak, eh, menolak untuk sujud. Mohon eh, petunjuk antara manusia atau orang-orang dengan iblis. Maksudnya eh, di sini disebut eh, orang atau bisa dikiaskan dengan manusia. Jadi apakah iblis itu memang termasuk bagian dari manusia atau apakah seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Baik, mungkin Abdul Basit ya untuk baca ayatnya yang dimaksud tersebut. Tidak disebutkan Ustadz ini eh, ayatnya ayat berapa? dari surat Al-A'raf tersebut. Ya. Nah. Ya. Ya, nah, surat surah Al-A'raf disebutkan ya. Taib. T inti pertanyaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud, memerintahkan malaikat sujud, ya. Kemudian ya iblis tidak mau. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqt biyadayya. Dalam ayat lain disebutkan seperti itu iblis ya apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ya kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan nah, lalu yang saya pahami dari pertanyaan tadi maka ya dari juga jenis manusia ini juga ada yang memiliki ya sifat iblis yang sombong angku seperti itu bagaimana ya ada kesamaannya ya tidak diragukan bahwa ya iblis inilah sumber kejahatan gitu ya aslu syar dan dia telah berjanji ya telah berjanji dan meminta ditangguhkan ya sampai hari kiamat anzirni la yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin tangguhkan aku ya sampai hari berbangkit Allah berikan ya silakan. Dan dia bersumpah, bi'izzatika la'awiyannahum ajma'in. Dengan demi kebesaranmu, keagungan saya akan sesatkan mereka. Yang tidak bisa disesatkan ya hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas dan taat kepada Allah. Maka dia berusaha. Yang disesatkan siapa? Yang pertama yaitu nenek moyang kita Adam bisa dia tipu dan ya semua dengan takdir Allah. Allah telah mentakdirkan sehingga Nabi Adam ya turun diturunkan ke bumi. Dan terjadilah juga aksi teror yang pertama yaitu salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Terus terjadi. Dan iblis itu ya berusaha untuk menyesatkan manusia dan segala cara. Dan dia memiliki bala tentara, memiliki istana bala tentara dan semua syaitan-syaitan dari kalangan ya, jin dan manusia maka termasuk bala tentara dia ya dan ini saling connect ini jadi komunikasinya luar biasa ya koneksinya cepat sekali ya lebih dari jaringan sekarang yang mungkin 4G atau yang itu lebih dari itu nggak bisa dibayangkan ya ini jaringan yang Koneknya itu luar biasa. Saban waktu, saban saat. Syayatinil insi wal jin. Ini bala tentara iblis. Ya. Dan Allah jadikan setiap nabi itu musuh-musuh aduan ya syayatinul insi wal jin. Ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang saling ya membisikkan, menyampaikan ya kepada temannya yaitu perkataan-perkataan yang menipu. Dan iblis dalam hal ini sangat licik sekali. Dan pengalamannya udah e, ribuan abad kan begitu. Dan boleh menggunakan media bermacam media dan juga masuk ke dalam e, tubuh manusia atau ke dalam pemikiran manusia dengan berbagai pintu dan gerbang. Ada kalanya dengan mata, gerbang telinga, mulut, ya, kemudian tangan, kaki, juga ya, kemaluan, ya, itu semua digunakan, lisan, mulut. Nah, itu semua dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Dia tidak bisa lewat telinga, ya lisannya akan tidak bisa dengan telinga, tidak bisa membendung sampai mendengar Al-Quran, maka ya dia sekurangnya dia sibukkan dengan suatu suatu, suatu hal yang dia anggap ya dihiasi ya nggak bisa mendengarkan musik yang mendengar haram ya ada istilah ya ini anasyid islami yang penting bagaimana pendengarannya itu mendengarkan musik ya dan jauh dari Al-Quran nah ada kalian dengan lisan ya mengajar dia untuk tidak baca Al-Quran atau zikir atau kalau dia ya pun membaca Al-Quran, tapi skornya dia itu kalau melihat kemungkaran dia diam. Atau dia mengajak kepada kebatilan. Ya. Maka semua yang berbuat kebatilan, yang meninggalkan kebenaran, itu pada hakikatnya termasuk adalah pengikut iblis. Yang mengajak kepada kebatilan, yaitu adalah termasuk bala tentara iblis. Ya, pengikut jejak iblis. baik itu dalam bentuk pemikiran, akidah, ibadah, karena sumbernya itu iblis yang mengajak untuk seperti itu. Gulu, sikap yang ekstrim dalam berambar, dalam apa namanya itu, dalam uh, beragama, ya, seperti itu. Maka yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, ya pengikut itu Hizbullah, ya, golongan Allah mengikut Rasul, atau atba'ur Rasul, orang beriman. Nah, maka yang menyuruh pada kebatilan, yang membuat kebatilan, yang membuat maksiat dan daripada dasarnya ada telah mengikuti langkah-langkah iblis dan syaitan. Seperti itu. Jadi, mari kita waspada. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan syaitan ini ya syaitan, kalau jin itu ada yang muslim dan yang kafir ya. Maka yang kafir kan syaitan. Ya, kalau jin yang muslim, ya jelas dia juga beribadah karena Allah menciptakan mereka untuk beribadah juga. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Jadi Allah tidak menyebutkan di sini ya, ma khalaqtus syaitan. Karena jin syaitan jelas sudah kufur. Syaitan karena syaitana itu adalah bauda atau tamarrada yang membangkang, yang jauh, ya rajim yang uh, jauh dari kebaikan. Seperti itu. Adapun jin Ya, ada yang baik. Ada yang taat, ada yang beriman. Ya, seperti itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nah, begitu juga para baca ayat ya, jemaah dari jin datang kemudian dia kembali kepada kaumnya ya memberikan peringatan inna sami'na qur'anan. Nah, turunkan kemudian Quran yang turunkan pada seorang nabi. Nah, maka dia mengajak kaumnya untuk beriman Nah, maka mengatakan bahwa ma jinna wal insa liya'budun. Jadi intinya, nah, bahwa iblis sumber kejahatan. Ya. Tapi itu adalah ikhtibar, ya. Ikhtibar dan ujian bagi kita semua siapa yang mengikuti iblis, pengikut iblis atau mengikuti rasul, para rasul atau menjadi golongan Allah dan ya orang-orang yang mengajak pada kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mengajak pada sunnah, mengajak pada ya tauhid atau dia terjerumus dalam perbuatan bid'ah atau syirik atau maksiat dan yang lainnya. Nah, demikian Allah a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz demikian untuk eh, ibu ya eh, yang bertanya ya. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat Ustadz dari Lina yang berada di Ciledug. Ya Ustadz ketika di Padang Mahsyar Allah menyingkap betisnya Nah, apakah dengan ini semua makhluk termasuk orang-orang kafir e, bisa melihat betis Allah ketika di yaumul hisab nanti? Dan apakah e, di saat tersebut wajah Allah juga ditampakkan, Ustaz? <coughs> ya. Uh, tidak diragukan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya wa yukshafu an saqihi yaitu nyingkap betisnya dan perlu dipahami bahwa kemungkinan tak kala mendengar kelihatan betis lah kok seperti itu ya memang Allahnya ada betis kan begitu ya adapun dalam ayat yauma yukshafu an saqib nah itu ya khilaf para ulama apakah yang maksud itu betis karena itu yauma yukshafu an saqib tidak dinisbatkan ya kepada Allah ada yang mengatakan yauma yukshafu ansa ini ada kesulitan bagaimana pilihan dan ahwal yaumal qiyamah dahsyatnya. Naam. Adapun dalam hadis naam terdapat hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu fa yukshafu an saqihi. Naam. Adapun permasalahan apakah semua akan melihat itu ya ini perlu dalil. Ya, tapi yang jelas kita mengimani Allah memiliki sak betis. Ya, tidak sama dengan betis kita. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan kita. Allah memiliki mata tidak sama dengan mata kita. Begitu. Itu harus dipahami. Sama kaidahnya dengan semua sifat yang lain. Laisa kami telisya wa sami'ul basir. Ya. Apakah semua akan melihat? Allahu alam. Ya. Yang jelas, ya kita dalam berbicara tentang masalah nama dan sifat atau zat Allah ini tidak bisa hanya dengan merekayasa. Adapun ya begitu Allah turun yaitu sesuai dengan kekuasaan keagungannya waslul qadha untuk memberikan keputusan mengadili hambanya di padang mahsyar ini ya kendati juga orang kafir melihat, tapi bukan bentuk kenikmatan jadi memang na'am Allah juga di padang mahsyar ya karena ya rabbuka wal malaikatu saffan saffa kan begitu jadi kita mengimani hal itu dan itu tujuannya adalah untuk hari pengadilan. Allah ingin menghisap hambanya, mengadili hambanya. Dan itu Allah ya dilihat bukan dalam bentuk ya kenikmatan yang agung dan utama. Tapi di dalam surga lah kenikmatan. Allah memperlihatkan dirinya betul-betul kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, jadi permasalahan ini ya mungkin saya cross check lagi tanya tapi yang jelas saya tidak bisa menjawabkan secara pasti apa itu dilihat mau melihat betis Allah. Ini permasalahan yang nggak bisa direkayasa atau mungkin nggak bisa ya saya tunda ini nanti Allah akan dibahas dikaji kembali tanyakan atau di dalam kita kitab akidah bagaimana para ulama dalam memahami hal itu demikian Allah alam. Nah, baik syukuran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian untuk Ibu Lina yang berada di Ciledug dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami ya di nomor 0218236543. Ya. Silahkan mungkin sudah ada yang terhubung. Nah, ya. Ya mungkin eh, sambil menunggu kembali Ustaz ada pertanyaan. Ya tidak tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, apa hakikat dari golongan Mu'tazilah dari penyimpangannya Ustadz dan bagaimana kita e, ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah tersebut. Ya. Terima kasih ya kepada yang bertanya. Jadi hakikat golongan Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah ini ya sekte yang muncul di akhir di zaman-zaman ya Imam Hasan Al-Basri ya yang dinisbatkan ya pengikut Amr bin Ubaid dan juga Wasil bin Atta yang mereka adalah murid-muridnya Imam Hasan Al-Basri terjadi perbedaan ya tentang masalah ya malam akidah lalu dia itu memisahkan diri dari majelis Imam Hasan Al Basri ke salah satu sudut dari sudut masjid yang di Kuba maka mereka mengatakan i'tazaluna mereka memisahkan diri dari kami Mu'tazilah maka dari itu dinamakan Mu'tazilah lalu penyimpangan dan pemikiran-pemikiran yang direkayasa oleh Amr bin Ubaid ini dan yang Wasil bin itu terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan e, banyaknya mungkin orang-orang yang terpengaruh. Yang mereka ini setelah itu dikenal dengan sekte Mu'tazilah, pengikut ya. Dan menjadikan e, landasan utama dalam beragama mereka yaitu dengan berlogika. Main ya, akal-akalan. Logika yang menjadi landasan mereka artinya hanya sebatas masalah akal ya. Kalau suatu bisa dicerna akal, ya ini hakikatnya. Saya ingin tidak menjelaskan bagaimana ya perkembangan atau muncul ya dan perkembangannya ini panjang sejarahnya. Tapi yang jelas intinya terus kesesatan itu berkembang. Ya. Maka muncullah istilah usulul khamsah, yaitu lima landasan yang mereka jadikan sebagai oh, landasan dalam oh, berpikir, di dalam berakidah. Ya, usulul khamsa, lima landasan. Yang pertama kata mereka ya tauhid. Nah, tapi tauhid di sini maksudnya bukan tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dan juga bukan tauhid yang dijelaskan oleh Nabi dan juga diikuti sahabat. Tauhid mereka maksudnya adalah mengingkari sifat-sifat Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi orang Mu'tazilah itu yang mereka semua sifat mereka ingkari. Jadi nama yang kosong dari makna. Nama ya mereka tetapkan, tapi nama sebatas, sebatas nama itu saja, nama yang tidak mengandung makna. Maka tidak lagi namanya husna. Allah mengatakan walillah asmaul husna. Kenapa dinamakan husna, nama yang terbaik? Karena setiap nama mengandung makna dan itulah sifat Allah. Sehingga mereka mengatakan perkataan yang tidak masuk akal Kendati mereka mengatakan mengutus akal. Tapi akal mereka telah rusak. Kata mereka Allah mendengar tanpa pendengaran. Ya gimana itu? Allah melihat tanpa penglihatan. Lalu gimana melihat tanpa penglihatan? Baik, jadi mereka tauhid mengingkari sifat Allah. Ya. Kemudian mereka juga usul usul yang kedua mereka itu al-adl. Keadilan kata mereka. Tapi maksud adil di sini ya menurut mereka adalah yaitu masuk mengingkari takdir. Jadi mereka mengatakan Allah itu ya adil. Tapi ini maksud di sini ya Allah mengingka, mengingkari takdir karena menurut mereka Allah menciptakan makhluk tapi perbuatan makhluk itu bukan ciptaan Allah tapi ciptaan makhluknya. Maka mereka juga menamakannya ahlul adli wa tauhid seperti itu. Ya. Ya, karena kalau Allah menciptakan perbuatan makhluk, ya perbuatan makhluk ada kezoliman, ada ada yang lain-lainnya yang bertentangan. Masa Allah menciptakan hal itu? Ya, tidak adil. Ya. Kemudian mereka juga ya memiliki keyakinan yaitu manzila baina manzilatin Al-manzila bainal manzilatin. Maksudnya orang yang fasik itu berbuat dosa dia tidak masuk ya tidak mukmin dan tidak kafir fasik kata dia manzilah kedudukan antara dua kedudukan kedudukan di antara dua posisi dia tidak mukmin dan tidak kafir fasik nah ini bid'ah yang tidak pernah ya ada sebelumnya mereka pencetus pertamanya seperti itu. Sementara orang beriman mengatakan kalau dia berbuat dosa, berbuat dosa, dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosanya. Tidak kafir. Ya, spontanitas kafir kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan itu. Ya. Tapi yang anehnya di akhirat kelak mereka mengatakan ya mereka masuk neraka kekal. Seperti perkataan ah, Khawarij. Ya. Begitu juga mereka ya prinsip yang selanjutnya mereka mengatakan al-amr bil ma'ruf munkar ya itu juga prinsip mereka tapi amr bil ma'ruf munkar ini mereka kemas dengan metode orang khawarij jadi khurud kudeta menghadapi penguasa yang zalim ya mereka kudeta demo dan macam-macam jadi namanya amr bil ma'ruf ingkar munkar nah ini perlu dicermati di sini bahwa sekte-sekte yang sesat menyimpang itu menamakan istilah-istilah prinsip agama mereka atau keyakinan mereka dengan istilah-istilah agama yang kalau orang tidak memahami akan terkecoh. Yang dimaksud mereka amur benar mungkar ya wajib kita tegakkan amur dan mungkar. Nah, kemudian di sini kalau ada penguasa yang zalim ya kita kudeta, demonstrasi dan singkirkan dan perangi mereka. Nah, seperti itu. Ini ya tentang masalah uh, prinsip mereka. Nah, jadi orang Mu'tazilah intinya mereka itu adalah para pengkultus akal. Jadi prinsip mereka adalah di dalam mereka ya, pengetahuan ilmu mereka yang menjadi landasan kebenaran itu akal semata. Al-aqlu wal asal. Jadi dalil itu mengikuti akal. Ini secara umum, ya, seperti itu. Maka kalau ada yang bertentangan menurut mereka, karena gagal paham mereka ya, jadi bertentangan menurut mereka dalil dengan akal. Padahal yang benar tidak ada pertentangan antara dalil dengan akal yang sehat. Akal yang sesatlah yang akan mempertentangkan dalil. Akal yang rusak yang akan mengatakan ada kontradiksi antara dalil dengan akal. Ya, dalil yang sahih dan akal yang sehat akan terus ya tidak bertentangan. Nah, dan itu jelaskan Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Darut Ta'arul Aql wan ya, bantahan terhadap ya orang mengatakan ada pertentangan antara akal dan nakal. Dan dibantah oleh beliau orang-orang yang mempertentangkan antara akal dengan nakal, yaitu dalil. Nah, jadi mereka hanya main akal-akalan. Sampai-sampai ya seperti Samakhsyari yang tokoh sentral mereka Abdul Jabbar ya itu semua tokoh sentral Mu'tazilah seperti itu dan penafsiran juga dimasukkan ya racun-racun Mu'tazilah dalam penafsir ayat tadi dan umumnya ya para akademisi dan juga orang-orang yang ya di dunia akademik itu umumnya terpengaruh apalagi yang namanya liberal dan juga pemikiran liberal dan juga sekuler itu terpengaruh dengan Inilah metode yang mereka gunakan. Maka dalam berbicara mereka tanya akal dulu. Kalau dalil nanti diperhatikan dengan akal-akal mereka. Seperti itu. Jadi orang rasionalis yang hanya menggunakan akal-akal agama. Dia tidak tunduk ya. Dalil itu ya harus dampaknya konteks, kontekstual, harus kontekstual kepada mereka. Maka berdalil ya muncullah pemahaman-pemahaman ya pluralisme, pemahaman-pemahaman mungkin juga penafsiran penafsiran Al-Qur'an dengan cara hermeneutik ya menafsirkan Quran dengan cara-cara Injil dan macam-macam seperti itu. Kemudian mereka bagaimana ya memaksakan ayat itu mencocokkan dengan pemikiran mereka seperti itu. Ya. Nah, itu mulainya dari seperti itu. Bercampur lagi pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, dalam masalah asma wa sifat dia Jahmiyah. Mengingkari sifat semuanya. Dalam masalah takdir ya dia Qadariyah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ini pembahasan yang dulu masalah sekte ini intinya mereka adalah orang-orang yang hanya menggunakan akal dalam beragama, akal-akalan. Nah, dan paling benci kepada yang namanya dalil kalau Allah kalau Rasul. Kalau Al-Qur'an mereka tidak mampu menolak terang-terangan, tapi dalil mereka tolak, kalau tidak bisa tolak mereka takwilkan. Itu mungkin secara global <clears throat> orang Mu'tazilah itu. Ya, Kendati ini <clears throat> masih membutuhkan penjelasan secara rinci siapa mereka dan itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Demikian Allah a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallah atas jawaban al demikian untuk yang bertanya di rangka singkat dan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin <clears throat> bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0218236543. <clears throat> ya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dari hamba Allah di Bekasi. Mau di... Ustaz. Ya, silahkan. Uh, eh, di lingkungan saya kan uh, banyak majelis-majelis taklim yang uh, eh, tiap hari itu hanya yang dibaca yasin, uh, rawi, terus ya, katanya mereka itu uh, rawi itu rawi itu bahasa itu uh, sahabat Rasulullah gitu terus saya kan belajar sunnah gitu ya um, terus saya kan nggak mau ngikutin pemaju taklim mereka gitu hanya mereka itu nggak pada suka gitu saya terus lingkungan saya kan tidak ini ustadz eh, acara bulanan, tahlilan gitu. Mm-hmm. Saya kan nggak mau ngikutin gitu ya. Baik. Gimana ya solusinya ya Ustaz? Baik. Ya, ditunggu jawabannya Ibu ya yang berada di Bekasi. Nah, silakan Ustaz. Baik, Abdul Basit mungkin ya diulangi pertanyaan ya, disimpulkan ya, nah, kurang ibu, jelas. Nah, ibu yang di Bekasi bertanya bagaimana menikapi atau menghadapi lingkungan yang uh, tidak sesuai mungkin uh, dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Banyak pengajian di sekitar lingkungan ibu tersebut, namun uh, hmm. kajian-kajian majlis-majlis tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan uh, Rasulullah SAW Nah, bagaimana menyikapinya Ustadz dari ibu tersebut agar dia bisa tetap berinteraksi dengan masyarakat? Ya. Ya, terima kasih <clears throat> atas pertanyaannya. Uh, antara kita idealisme dalam mengikuti ajaran Islam, balik pada sunnah, Ya, pada dasarnya tidak bertentangan kita dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Artinya, na'am, dalam masalah agama, dan masalah akidah, ibadah, gak ada kompromi dalam hal ini. Ini masalah ya din. Ya, ini tidak ada ya ranah untuk kita ya perasaan, sungkan, seperti itu. Karena semua akan mempertanggungjawabkan amalannya. Jadi permasalahannya ini adalah masalah di akhirat isi Allah. Kita beribadah untuk siapa? Maka kita harus berusaha terus belajar, ikuti tuntunan Nabi SAW. Karena itu yang akan bermanfaat, itu yang akan menambah bekal dan juga bekal kita menuju Allah. Bukan amalan-amalan yang tradisi budaya yang dihidupkan, dimarakkan, dan semarakkan. Tidak. Itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Kendati manusia mengatakan itu baik, Selama Allah tidak mengatakan baik, enggak ada kebaikan kecuali apa yang ditentukan untuk kebaikan. kebaikan. itu manusia melihat itu sesuatu yang baik, kalau Nabi mengatakan itu bukan baik, enggak baik. Ini prinsip jemaah sekalian atau para pemirsa. Ini agama. Enggak ada tawar-menawar dalam hal seperti apalagi akidah. Tapi itu tidak menutup kita, malah kita untuk berinteraksi. Ya, membantu urusan dunia ini beda masalahnya. Ya, kita silaturahim dengan keluarga kita, Ya, seperti itu. Kalau mereka mengatakan, ya maaf, ya saya tidak melakukan cara seperti itu, selesai. Kalau mereka yang bisa memahami, ya ada kebebasan. Siapa marah Indonesia kan negara demokrasi, bebas. Kenapa ada paksaan? Gak cocok dengan kita ya segel ini, tutup ini. Gak benar seperti itu. Gak cocok dengan ini, dimusuhi. Loh, semua bebas. Demokrasi, kebebasan. Kenapa ada pemaksaan selera, pemaksaan ya keyakinan, pemaksaan ya ideologi atau budaya sampai-sampai ya mendemo untuk memaksakan selera. Ini apa-apa ini nih? Maka jelas ini. Ya. Semua ya kalau bebasan ya ini akidah yang saya bebas, ini keyakinan saya, ini saya yakini, ini yang benar. Enggak ada yang bisa memaksa. Ya. Sampai kena mempertahankan budaya rumah Allah dikorbankan, disegel di sana sini. Mereka ini akan mempertanggung di sisi Allah. Tidak selamat hidup mereka itu. Akan dikutu Allah orang seperti itu. Ya, tidak selamat. Ya. Rumah Allah disegel. Sholat itu diputus. Enggak benar. Jadi intinya, ibu sabar. Itulah cobaan dan ujian. Ya, jangan sampai mana yang lebih utama. Sang ada dua pilihan dua pilihan. Ya. Allah mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat mengajak untuk mengikuti tradisi. Silakan pilih. Baik. Rasul mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'a lima judi. Tidak sempurna iman seorang kecuali kalau hawa nafsu mengikuti petunjuk saya. Nah. Jadi siapa yang akan kita pilih? Allah atau manusia. Kalau Allah yang kita pilih, Allah akan ridha dan Allah akan jadikan manusia ridha. Tapi kalau manusia, Allah akan murka dan manusia akan murka kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi, intinya terus amalkan apa yang terbaik kebenaran dan cara-cara ikut mereka ya tradisi biasanya tidak usah diikuti. Tapi bila ibu memiliki ya kelebihan rezeki dan berikan pada tetangga. Ya kalau mereka sakit kunjungi, kan begitu. Perlu bantuan, sunia bantu kebaikan, ya. Kalau mungkin ya mereka mungkin ekonomi yang kurang dibantu, tutur kata yang baik, ya senyum, ya sampaikan pada mereka. Kalau bisa bu mampu memberikan mungkin hadiah, ya berikan, ya kemudian mungkin artikel-artikel yang baik seperti itu. Ya itu yang sama kita lakukan. Adapun kena impor saling perasaan begini tidak enak, saat begini seterusnya. Sampai kapan nggak enak? Mana lebih enak? Nggak enak dunia atau dari enak akhirat nanti? Ya. Biar nggak enak di dunia daripada di akhirat nanti nggak enak. Ya, biar nggak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Kalau sampai kondisi Ya begitu tradisi dan doktrinisasi saja budaya itu dapat mengakar dan meradagi yang turun-temurun tujuh keturunan di masyarakat kita sulit dibiarkan. Kalaupun ya sampai kondisi kita itu dia, dia ditinggalkan, tidak ada yang mendekat, ya tidak masalah kalau demi mempertahankan kebaikan. Tapi kita telah berusaha untuk berbuat baik, berinteraksi baik. Tuh, kalau ridho nas, ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tapi ridho Allah mungkin. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi sabar. Ini dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Beginilah. Seperti itu. Tapi itu tidak merubah prinsip kita dalam memegang kebenaran. Dan juga kita harus selalu berbuat baik. Tutur kita yang baik. Berakhlak yang mulia. Berikan kebaikan. Tahan kejahatan. Jangan zolimi. Ya, berikan senyum. Seperti itu. Dan berikan kebaikan aja. Nah, seperti itu. Ada kemungkar kita ingkari Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, ya, tapi butuh kesabaran kita, ya, yang baik, berinteraksi yang baik dengan masyarakat seperti itu. Karena ini ini modal, ya. Inilah kita diuji. Kalau ada dua hal yang mana yang kita kedepankan, kecintaan kepada Allah atau keinginan masyarakat. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti mayoritas manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? ولا وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل Muhammad kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi kamu sesat dari jalan Allah. Ya. Artinya kalau nabi yang dapat wahyu kalau mengikuti mayoritas akan sesat apalagi kita. Ya. Yang pas-pasan ilmunya, yang malah nuntut ilmu. Ya, nggak mau bertanya, pas-pasan. Yang ikuti yang mayoritas manusia. Karena mayoritas manusia kata Allah fasik. Wa aktsarum fasikun. Ya. Sehingga nanti di akhirat kelak ada nabi yang dibangkitkan oleh Allah mengikuti satu orang dua orang. Ya umat Nabi Muhammad yang paling banyak, kemudian umat Nabi Musa. Tapi ada nabi satu orang ikuti Bertahun-tahun mereka dakwah. Jadi intinya kemenangan yang sesungguhnya bukan mempertahankan budaya tradisi. Berhasil yang mendemo ini, enggak. Itu adalah suatu kerugian. Keberhasilan orang dengan masa yang banyak jumlah bisa mendemo ini, mensegel ini, katanya berhasil. Kami enggak, Anda bukan berhasil. Anda telah merugi. Ya, kerugian. Yang berhasil itu seorang berjalan atas kebenaran. Inilah keberhasilan. Wala tamutunna wa antum muslimun. Di atas Islam yang benar. Ya, jadi keberhasilan kendati seorang mungkin sampai bisa mengorbankan jiwa raga dan mempertahankan akidah. Itulah keberhasilan. Ya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Maka jangan bersedih ahlul haq, yaitulah perjalanan dinamika kehidupan. Selama Anda berjalan di atas al-haq, qala Allah wa qala Rasul, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tapi kita berusaha terus mengajak umat pada kemenangan itu. Ini dinamika kehidupan. Inilah sunnatullah yang harus kita jalani nggak bisa dirubah itu. Ya. Maka sabar bu yang bertanya atau para pemirsa yang yang kondisi yang sama inilah hakikat kehidupan. Diuji oleh Allah kita. Sabarkah kita memegang kebenaran? Ibarat memegang bara api. Nah, qalqabi ala jamrah atau kita lepaskan karena tidak menguntungkan. Masya Allah kembali pada sunnah ya hati begitu melihat dunia kesulitan dia kembali lagi berbuat dosa dan maksiat tidak Nggak ada artinya dunia. Walaupun Anda mendapatkan dunia semua Anda miliki, tapi agama korban, akidah hilang, nggak ada artinya. Kerugian. Karena agama akidah itulah rasul mal, ya modal kehidupan. Itu harus dipertahankan. Dan itulah kemenangan. Jadi kemenangan kemenangan mempertahankan al-haq bukan kemenangan untuk memerangi kebenaran. Nah ini yang harus. Jadi mudah-mudahan kita sabar. Ini cobaan dan ujian terus terus. Sampai kapan? Sampai nyawa kita berpisah dengan roh kita berpisah dengan tubuh kita. Meninggal. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dipimpin dan beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan atas al-haq, istiqamah atas kebenaran ya di tengah gelombang ujian dan cobaan yang menerpa kehidupan kita maka kita teguh bagaikan karang di lautan ya seperti itu tidak tergoyangkan sedikit pun karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta talqauni alal sampai nanti berjumpa dengan saya di telaga ya semoga kita nanti ya berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau dan meminum dari telaga beliau minuman seteguk yang tidak akan menjadikan kita haus dan dahaga selama-lamanya. Allahumma amin demikian. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wan anil hamdulillahi alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.